Mereka masuk syurga. Tetapi orang fakir yang dia beriman sama orang orang kaya beriman, orang kaya beriman yang menafkahkan hartanya, ya, yang dia tahu ini merupakan satu nikmat. Kalau dia Allah yang mesti dia syukuri, dia bersyukur dengan orang kaya. Tetapi orang fakir yang mukmin tetap dia mendahului 100 eh 500 tahun. Kenapa? Karena Allah adil. Sebagaimana mereka lebih dahulu bergembira di dunia, Allah pengen gembira orang fakir. Sekedar 500 tahun. Walhasil kan dalam hadis pernah rebutan ya orang orang syuhada sama orang kaya mau duluan masuk surga yang suhada masuk orang malaikat tanya dia mau masuk duluan dari mana anda mati syahid gugur di medan tempuran dari mana kita tahu syuhada orang yang syahid masuk surga dari guru aneh gurunya ulama tahu diri itu kata malaikat mundur ulama dulu dia yang ngasih tahu inti karena ente gak bakalan bisa begini kalau nggak ada informasi dari ulama. Yang kaya begitu juga. Eh, mana mana? Anu banyak, nyumbang begini begini. Dari mana ente tahu? Dari guru ulama. Ah, tahu diri ulama dulu dong yang ngasih tahu eh. ya. Ada ulama dipanggil. Luar masuk sana. Tawaduknya ulama, kan? Ulama tawadu jangan saya juga kalau nggak ada mereka orang yang kaya nggak akan jalan ajaran atau ini pengembangan pengembangan agama syariat nggak bakal jalan tanpa ada agnia yang kaya. Akhirnya Allah izinkan orang-orang kaya masuk surga dan syuhada ya, duluan daripada ulama. Tetapi kepada pekuara tetap ya, pagir lebih dahulu yang berikut Haula fil jannah yatana'amun. Mereka orang-orang pagi itu di dalam surga udah nikmatin. Yatana'amun, mereka menikmati surga. Wa haula sedangkan mereka agniya yuhasabu lagi dihisab. Jadi orang kaya lagi dihisab, orang miskin deh. Habis apanya mau dihisab dia? Ya? Ya, amalannya udah udah dihisap bareng, amalan-amalan dihisap bareng. Dia sholat, dia sholat, dia dia puasa Ramadan, puasa Ramadan, dia sembahyang sunnah, ya, ya sembahyang sunnah diperiksa, udah mau diperiksa harta gak ada kafir orang bukara, ya udah masuk udah deh. Orang kaya gak dulu, sholatnya, puasanya, hajinya, ya, lalu hartanya dihisap. Karena harta yang halal itu dihisap. Kalau harta yang haram diigo, diigo, Langsung disiksa. Tetap kalau kita tahu nih hadis tetap disuruh pilih kita mau kaya atau mau miskin, mau kaya. Ya, tetap. Kalau yang kecuali yang udah telanjur miskin, KTP, mau KTP. Kalau boleh milih, yang milih ya orang kaya kalau bisa milih yang satu tempo orang kaya ngadu orang miskin enakan jadi lo juga nggak pusing paling lo jadi orang kaya pusing begini kata orang miskin kerat deh gue jadi lo lo jadi gue yang kaya teriak enak aja kata lo kan pusing jadi orang kaya disuruh tukeran nggak ya. terima aja deh yang Allah udah takdirin sama kita terima takdirin jadi orang kaya alhamdulillah terima syukurin ditakdirkan jadi orang miskin terima syukurin juga kemiskinan kenapa Pabilahnya ada duluan masuk surga 500 tahun lain Nabi Sulaiman kalau Nabi Sulaiman memang dia kaya dia pengen dia pengen buktikan bahwa dengan kekayaan itu zuhudnya jadi tahap jadi tahqiq jadi benar waktu ditanya ya Sulaiman kau kaya kenapa minta kekayaan walaupun awalnya minta ilmu dikasih dua ilmu dapat kaya amal kekuasaan dikasih sesungguhnya aku diberikan kekayaan dan aku terima semata-mata untuk menunjukkan kebenaran juhudku kebenaran juhudku karena juhud dengan harta Benar. Kalau juhud tanpa harta, kepaksa. Paham? Iya. Kalau juhud tanpa harta, terpaksa. Emang kagak ada. Orang miskin, makannya sehari makan, dua hari kagak. Makannya pakai garam aja, gitu. Kenapa dia makan begitu? Aneh juhud, enggak dong Emang begini. Kalau dibilang aneh juhud, apa jawab orang yang tahu, yang dengar, yang lihat? Lu ngaku juhud, emang lu susah. Gitu ya. Jadi orang miskin mau menunjukkan kejuhudannya nggak terbukti karena emang dia susah. Tapi orang kaya menunjukkan kejuhudannya, ah itu benar. Orte banyak, tapi nikmatinnya dikit. Yang lain bukan yang disimpan, kalau ini imatin dikit tapi disimpan, itu namanya pelit iya. diri sendiri. Ya. Tapi dia nggak nikmatinnya dikit, selebihnya orang makannya roti kering, tapi orang dikasih laza izal laza izal awqimah, makanan yang lezat-lezat. Itu namanya juhud orang kaya. Kayak Nabi Sulaiman itu juhud tuh. Dia juhud betul. Ya. Rasulullah apakah dia tidak jujur? Kenapa? Karena Rasulullah ditawarin, nggak mau. Gunung jadi emas nggak mau. Iya kan? Dia hadiah emas batangan, buru-buru sebayangnya cepat. Kepikiran media, dia. Nggak mau tuh emas nginep di rumahnya ber ber berhari-hari. Pengen buru-buru. Eh, langsung dibagi-bagi. Juhud. Ya. Begitu. Jadi orang-orang kaya kesempatan dia menunjukkan kebenaran jurusnya lebih lebih besar daripada orang miskin. Orang miskin nggak bisa, bukan nggak bisa, artinya memang ya, bisa bisa. Seperti orang miskin dikasih kenikmatan kenikmatan dia tolak, dia mau yang yang yang bikin aja. Itu berarti orang miskin yang jurus juga. Oke orang miskin kalau dia ngaku jurus, setan mengira. Ya. Rogu sosial, syaitan setan joget-joget <laughs> orang miskin ngaku juhud setan joget hilang ketipu namanya coba dikasih harta dia di depannya harta banyak dia bukan jadi juhud jahat jadi girau itu kalau di di di, di apa namanya diperbandingkan antara juhudnya orang yang kaya dengan orang yang miskin lebih lebih besar gitu orang yang kaya Wa muslimun an ibni Abbas Itala'tu bil jannah fara'aitu aksar ahliha al-bugara Wa tala'tu bin nar fara'aitu aksar ahliha al-nisa Muslim dari Ibnu Abbas Aku melihat kata Rasulullah di sorga Aku sampai masuk yeah. Lalu aku lihat kebanyakan penghuni sorga itu bugara Kebanyakan penghuni surga orang-orang fakir. Tapi di, di, di akhirat eh di, di, surga udah bukan fakir lagi. Ya artinya waktu di dunia ini orang-orang fakir. Ternyata yang masuk surga itu kebanyakan yang di dunia ini orang fakir. Bukan berarti orang kaya nggak ada, kebanyakan. Bukan berarti orang kaya nggak ada, ada. Kalau orang kaya nggak ada, Nabi Sulaiman nggak ada. Abu Bakar Turah siapa lagi? Abu Talha, Nabi Usman, orang-orang kaya. Baraiku wa talak wa tana'tu benar. nahar aksar ahli anisa. Aku sampai masuk ke dalam neraka yang aku lihat kebanyakan kata Nabi perempuan. Ya, perempuan. Kenapa? Ini dia lemahnya perempuan ibaratkan seperti tulang rusuk kiri, bengkok. Makanya suami harus terus dengan lemah lembut dilurusin istri. Dalam urusan syahwat dia lebih tinggi. Karena dia diberikan kelezatan 99 dibanding laki. Laki atau kelezatannya dalam urusan begituan. Dia 99. 99 bagian kelezatan yang ada pada diri perempuan. Ya. Fadulatil mar'atu 'ala ar-rajul bi tis'atin wa tis'ina juz'an min al-laddati. Dilebihkan perempuan itu atas laki-laki dengan 99 bagian daripada kelezatan syahwat. Walakin Allah alqa alaihin al Tetapi Allah masukin perasaan malu di hati mereka. Jadi dia pura-pura. <clears throat> ya, nggak diomongin. Padahal di mana aja kelezatannya ada di dari ujung jempol sampai ujung rambut. Paham nggak? Kalau laki di mana kelezatannya? Ya. Rasangan-rasangan laki itu. Kalau perempuan di mana aja disentuh, dia bisa puas. Kata hati cuma perempuan kalau ditanya, hmm, kenapa malu? Malunya? Iya. apa enggak? Ya, ini yang punya lah, yang punya bini, kita dipraktekin. Ya, jempolnya usut-usut kakinya, tanya, enak gak? Ya. Waduh, memang <laughs> bilang tak ada perempuan, kalau ada seorang istri yang merasa tidak puas dengan suaminya, dua kemungkinan, kemungkinan suami yang bego, Gak bisa muasin karena gak tahu 99 punya dia itu. Kemungkinan perempuannya yang kelebihan kelebihan apa? Dahwat yang disebut hiper, hiperosek, jadi gak ada puasnya dua kemungkinan kemungkinan penyakit atau kemungkinan nggak dihitan ya. kemungkinan penyakit memang bawaan hiper atau kemungkinan lantaran nggak dihitan atau waktu ini salah mesti dipotong sedikit kelewatan nggak kepotong jadi nafsunya Udah. Makanya perempuan kalau nggak dihitan, wuh. <laughs> Itu Yahudi godokannya. Dibikin peraturan tuh. Perempuan gak boleh dihitan bayi. Menteri Kesehatan. Jangan tolak. Jangan diterima tolak. Karena minal kabair termasuk dosa besar. Ya, perempuan lagi yang udah balik ada kita termasuk dosa besar. Watarkul khitani minal mar'ati warrojuli ba'dal buluk itu minal kabair ninggalin hitan ya. bagi laki-laki maupun perempuan setelah dia balik minal hmm. yang termasuk dosa gede hmm. ya bukan masalah sholat aja pengaruhnya tetapi masalah syahwat dikhawatirin jadi betina karena hmm. lelaki nggak kuat iya. nyari laki lain wakwa juga uh gitu ya kenapa ya syahwatnya tinggi Makanya disuruh dipotong nih Syariat Nabi Ibrahim. Potong yang laki kulupnya karena kulup itu tempatnya syahwat. Syadidul hijjah, kulup. Anak kecil lihat kalau dimainin aja, dia antong tidur tuh. Ya, kalau punya anak kecil yang belum dihitan gitu ya, umur 2 3 tahun, kalau dibangun tidur mulai pegang-pegang itunya, terus yang berhenti tuh. Eh buru-buru sunat itu biar nggak megang-megang lagi itu syahidul isya. Kalau tidak disunat, oh lelaki buas. Perempuan gitu aja tuh. Ya, yang ya, yeah, yang jarnya itu. jadi dipotong dia tuh. Kalau enggak, nyunduknya tuh. Dihabisin nggak boleh, dihabisin jadi nggak ada nggak ada kepuasan juga. Iktidal namanya, disedengin, di, disedangkan. Jadi syahwatnya sedang. Kalau syahwat sedang jadi beraturan. Banyak. Nah. Beda ya kelamaan itu. Kelamaan terjadi hitam. Jadi banyak kemungkinan ilat yang bisa diungkapkan. Kenapa kok perempuan lebih banyak di neraka daripada laki? Ya. Yeah. Dia pakai head, ntar headnya nggak paham. Kapan dimandi, kapan dimulai sholat. Kapan dibersih, kapan dimandinya kan susah nyari perhatian. Makanya Habib Usman betul-betul ikhtiar katanya. Kalau perempuan udah mendapatkan dirinya suci pada dohor, dia mandi dan dia kodok subuh. Kemungkinan subuhnya udah kering, udah nggak kuat. Kalau dia mandi subuh, dia sholat subuh, kodok isya. Ke belakang ditarik satu. Habib Usman ini dalam kitab Irsyadul Ibadah Gak banyak perempuan yang mengerti masalah head. Lantaran kurang ngaji atau ngaji malu nanya. Apalagi gurunya kaki lagi. <laughs> kata kata Rasulullah yang hebat perempuan perempuan ansor. Gak malu nanya urusan gitu ke Rasulullah. Karena ilmu. Ilmu gak boleh malu. Tanya. Hanya wanita ansor yang bertanya kepada Rasulullah. Gak malu. Rasulullah puji sebaik-baik perempuan perempuan Ansor. Ya. Madinah. Ya. Jadi kalau ke Madinah cari perempuan Madinah. ini maksudnya, yang jangan cari doang. Kalau sanggup, cakep-cakep, ahlaknya bagus. Wa bunu Asakir Inna abwalakum bil dunya huznan abwalakum farhan bil akhirah Wa inna aksarukum syab'an fid dunya aksarukum ju'an fil akhirah. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis sesungguhnya yang paling panjang kamu di dunia sedihannya yang paling panjang kamu kegembiraannya di akhirat. Kalau di dunia dia lama sedih, di akhirat panjang gembiranya. Kalau di dunia biasa susah, di akhirat gembiranya lebih panjang, lebih dulu maknanya gitu. Wa inna aksarakum syab'an fid dunya aksarakum ju'an fil akhirah. Yang paling kenyang di dunia itu yang paling lapar di akhirat. Yang banyakkan laparnya. Kalau kita sering lapar di dunia, di sononya, ya, nggak lapar, cepat kenyang. Kalau punya mulu, jarang puasa, di sononya nanti lapar. Hmm. Atau nggak puasa makannya. Kita nggak bisa sih ngikutin ulama-ulama yang tariga. Susah memang. Satu eh, iman kita yang nggak sempurna mereka. Ya, kedua syahwat mungkin kita berbeda keadaan kita dengan mereka. Kalau mereka itu di zaman Abu Wahab Syaroni ke atas saja itu sampai para sahabat dan apalagi Rasulullah gak lebih makan daripada sembilan cuap. Sembilan cuap. Paling banyak tuh sembilan cuap. Ya. Kalau Nabi gak lebih dari enam. Salat dua jam, tiga jam, enam cuap paling banyak. Kalau kita karena itu gak suapan kita kalau belum kenyang belum berhenti gitu enak gak enak sampai oh ambil ada juga yang makannya cuma tujuh suap cuma suapnya mungkin gitu. ya dia ya, bocok sampai sampai apa itu kayak orang bocok nasi nyanyi nasi nyanyi kan ukuran empat suap di jadi satu suap tuh kalau nyanyi Garam nih cabai rawit diulek, dicampur, goreng hampir kering tuh nasi enak tuh pagi-pagi. Dipalin ayam sama dan apa namanya? Sama <laughs> deng-deng. Wahwa <laughs> wa Abu Nu'aim an Abi Hurairah dan dia juga Ibnu Asakir ya dari dan dan dia dan Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Inna min dhunubi dhunuban la yukabiru as-salatu wa la siyamu wa la hajju wa la umratu yukaffiruha al-humumu fi talabi talabil ma'isha ma'isha. Sesungguhnya daripada dosa-dosa ada dosa-dosa yang tidak diambil apa dihapus ya, oleh sholat, nggak bisa dihapus oleh puasa, nggak bisa dihapus oleh haji, nggak bisa juga dihapuskan oleh umroh. Tetapi bisa dihapuskan cuma dengan al-humum, kesusahan fi talabil maisha. Di dalam menjadi manusia. Jadi kita mesti emang mesti capek. Nyari kehidupan tuh mesti capek. Rupanya capeknya kita di dalam mencari kehidupan. Hmm. Untuk nafkahkan anak, bini kita di jalan yang halal. Hmm. Itu satu pahala yang besar. Hmm. Daripada nganggur. Nggak mau sama sekali. Capek nyari duit. Eh, bini bodoh. Mau makan apa kek. Ngandelin saudara yang nanggung. Begitu gak anak. Nganggur aja lagi kerjanya. Itu dosa nganggur nggak bisa diampuni namanya sholat dia. Gak bisa diampuni haji, puasa, umrah. Melainkan diampuni dengan capeknya dia nyari iya, iya. rezeki sama Aisyah. Gak boleh kita hidup. Rasulullah dagang. Rasulullah dagang. Ya. Gak nganggur. Kecuali memang nggak ada kemampuan lagi يعني هذا معقول وابن عساكر إن الله تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها ثم قال وعدتي وجلالي لا أنزلتك إلا في شرار خلقي dan Ibnu Asakir Riwayatkan hadis sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan dunia Allah berpaling darinya. Habis ciptain, udah berpaling. Maknanya nggak ditengok-tengok, nggak dituli-tuli, nggak diperhatiin, nggak jadi sesuatu yang spesial di sisi Allah. Udah Allah berpaling. Cuman berpalingnya Allah jangan kita samain yang berpaling manusia. Ya, ya suci Allah dari persamaan. Cuman bahasanya majas saja. Sumagala kemudian Allah berfirman wa izzati wa jalali dan demi kemuliaanku dan ketinggianku la anzaltuka la anzaltuki illa fi syarari khalqi aku tidak bakal menempatkan engkau melainkan pada seburuk-buruk makhluk Jadi hanya makhluk-makhluk yang buruk yang enjoy di bumi itu. Nikmatin bumi lah. Jadi yang nikmatin bumi rupiah akan akhirat itu hanya syarari khalqi kata Allah. Sejahat-jahat makhluk. Sedangkan yang baik-baik Allah jauhin. Dia diam di bumi, cuman dia nggak nikmatin betul-betul nggak jadi target utama di dunia ini dunia maaf ya dunia gak jadi target itu kan hidup di dunia tapi gak jadi target ya. dia kerja nyari nabaga gak lupa kewajibannya ya baik kewajiban dia terhadap makhluk atau kewajiban dia terhadap Allah jadi nggak lupa kalau didapat ya dan seterusnya dan maka orang-orang yang sibuk dengan dunia tapi lupa akhirat, ini orang-orang yang buruk Islam. Jangan dikatakan mereka itu orang-orang yang mulia di bumi di sisi Allah ketika mereka lupakan kewajibannya sebagai orang Islam. Ya. Wala salat, wala ta'adid Ya. Oh. Dengan dunia, berkulut dengan dunia. Padahal sebaik-baik dunia nggak bakal nggak bakal bawah. Sering kita dengar kan? Waktu Rasulullah ditanya perbandingan dunia sama akhirat, Nabi bilang celupin aja jadi kamu di lautan angkat yang netes dunia selebihnya lautan bilang yang minggu yang lalu kalau satu batak sorga aja dicabut dikasih buat kita di dunia cukup cukup satu batu batak yang mau pangku gedung sorga yang kita bakal tempatin insya Allah amin kalau dicabut dikasih kita di dunia ya cukup hidup kita dari masa sampai dari yakut dari yakut dari ini kan batu batanya ya bukan dari batu bata kita. Yang paling yang paling hebat apa sekarang? Herbal ya. Herbal apa itu? Yang batu apung. وترمذي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي ما سقي كافرا منها شربة ماء Andai kata dunia ini mengimbangi di sisi Allah akan sayapnya nyamuk, segede sayap nyamuk. Masa gia kafiran, nih kayak gak bakal diberi minumnya. Sugia kafiran, Enggak bakal. Orang kafir itu minum, diberi minum minha daripada dunia itu. Syurbatama, walaupun seteguk air. Ya. Yeah. Kalau ngimbanginya kayak sama memadai dengan ayam nyamuk kan dikit banget. Maka orang kafir seteguk air aja nggak bisa dia diminum, nggak bisa. Ya. Makanya hati-hati kita. Gitu. Dunia emang luas, ya, luas. Makanya yang yang nikmatin dunia itu kebanyakan orang-orang kafir. Orang mukmin jadi penjaranya dia si jenat. Kenapa penjara? Serba serba ada aturan. Nyarinya mesti yang halal habis dapat mesti dikualin gitu iya enak mau cari apa ke? Ya? makanya dagang jangan ikutin cari Cina kalau ikutin cari Cina dosa dulu gitu ya dagang nggak boleh ikutin cari kafir apa juga halalnya dia kalau kita nggak ada batasan kerja begitu juga bisnis begitu juga, apapun. Ya. nggak sabar kamu di saya itu, memang di waktunya. Hah? Emang di waktunya? Lu kan jam kelewatan 10 menit tuh. 10 menit, kelebihan kelewatan itu. Kalau kantor boleh dilebihin. Kantor, apa biar itu pulang. Kalau musola jangan dilebihin. Dirinya orang belum azan ya azan. Paham nggak? Dirubah tuh musolanya. <laughs> Jamnya tuh. Jam berapa sih nih? Tujuh. Alkamelia lewat juga tuh lima menit saya perhatiin. Paham nggak? Nggak boleh. Masjid jangan dilewatin jamnya. Dipasin supaya Isya abu abu karena belum waktunya kita dua naga. Tapi mudah-mudahan lipat, mudah-mudahan. Ya. Kalau ini 10 menit kelebihannya. Saya kalau di Atoba paling rewel kalau ngeliat jam kelebihan Ube Gak boleh ya ntar agama milihnya gitu belum masuk udah ada. Gitu. Akhirnya orang canggung dari sholat. Iya, Doi orang ibu nggak apa-apa deh. Ada orang ibu pernah. <laughs> Jempat azan ibu. Jempat azan ibu. Ya dosa orang ibu ya. Kaget, dia jam jarum panjang ini mana nggak tahu kan. Wallahu a'lam. والبيهقي اثنين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم فلا رسول الله عن المطلوب والكتب ونبينا من بعده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها يوم إن شاء الله دعنا من الآمنين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا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 اللهم صل